Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan dalam Minhajul Firqatin Najiyah. Kita masuk ke pembahasan yaitu minal ahadis al-mawdu'ah kumpulan hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Nah sebagaimana yang telah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentahzir, memperingatkan umat ini dari membuat-buat atau mengada-adakan sebuah hadis palsu yang disandarkan kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang membuat kedustaan atas namaku muta'ammidan dengan sengaja falyatabawwa maka adahu minan nar maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengumpulkan di sini hanya beberapa hadis sebagai contoh hadis-hadis maudhu yang palsu ya bukan hanya lemah tapi ini maudhu yaitu palsu yang sama sekali tidak ada asalnya tidak ada dasarnya yang bisa disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama <clears throat> ini hadis maudhu yang pertama adalah innallaha qabdun qabdatan min nurihi faqala laha kuni Muhammadan. Ya. Ini. Jadi sesungguhnya Allah menggenggam dengan genggaman dari cahayanya. Nah, yaitu menggenggam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari alam semesta ini min nurihi dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni Muhammadan aku menjadikan semua yang dalam genggamanku ini karena Muhammad. Ini hadis maudhu ya. Seakan-akan Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Nah, lah ini karena hulu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad dalam menyanjung. Nah, sehingga mereka mengada-adakan <clears throat> eh, sebuah hadis maudhu yang palsu yang sama sekali tidak bisa ya disandarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta ini ya untuk nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hadhil alam li ajli tauhid, eh tauhidul ibadah. Allah menciptakan alam semesta ini karena tauhid ibadah agar semua makhluknya termasuk Nabi Muhammad di dalamnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah menurunkan teguran kepada Nabi Muhammad di dalam sebuah ayat, lain asyrakta. Jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, menyekutukan Allah di dalam ibadah, layah baton amaluka, niscaya akan batil, akan terhapus seluruh amalannya. Nah, jadi Nabi Muhammad pun terkena kewajiban tauhid, ya, untuk mentauhidkan Allah sehingga alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini Allah ciptakan ya bukan dari cahaya Nabi Muhammad. Nah, bukan karena Nabi Muhammad tetapi karena tujuan yang besar yaitu tauhidul ibadah agar hamba-hamba Allah semuanya itu mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya al-ilah, sesembahan, Tuhan ya kalau bahasa kita Tuhan, sesembahan Al-ma'bud yang berhak diibadahi. Nah, sehingga di sini palsu. Ya. Hadis yang semakna dengan ini karena pengagungan yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad ya diadakan oleh orang-orang yang gulu ya. Nah, sampai-sampai nah mereka mensejajarkan dengan Allahu Rabbuna, Allah ya, Rabb kita Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua itu tadi terbantah dengan yang seperti itu. Hadis maudhu yang kedua, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyika ya Jabir. Masya Allah. Awal kali apa yang Allah ciptakan adalah cahaya nabinya, yaitu cahaya Nabi Muhammad wahai Jabir. Nah, Allah alam ini Jabir siapa? Menjelas. Nah, ini orang membuat hadis palsu ya untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, ya menyanjung berlebih-lebihan dengan mengatakan seperti itu, dengan membuat hadis maudhu. Ya, pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahaya nabinya, ya. Nah, cahaya nabimu yaitu Nabi Muhammad wahai Jabir. Nah, Padahal yang pertama kali Allah ciptakan apa ya, Pak? Al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Nah, jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu kolam, pena. Ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada pena itu, "Uktub kullal baqadiril ibad." Tulislah semua takdir-takdir hamba-hambaku. Nah, tulis ya nah sehingga bukan cahaya nur Nabi ka Muhammad bukan cahaya Nabi Muhammad ya nah, ini hadis palsu ya bahkan hadis palsu ini banyak keluar nanti di acara-acara Maulidun Nabi ya acara-acara Maulidun Nabi ihtifal bi Maulid Nabi acara perayaan Maulidun Nabi Nah, wah keluar hadis palsu menyanjung Nabi Muhammad berlebihan. Nah, ternyata di tengah-tengah umat ini ada orang-orang yang tasyabuh bin Nasoro. Yang menyerupai orang-orang Nasor dalam menyanjung siapa? Isa ibni Maryam. Nah, berlebih-lebihan sampai kepada mereka mengkultuskan menjadikan Isa ibni Maryam sebagai ilah Tuhan. Ya. Nah, Ternyata di tengah-tengah umat ini mereka yang ada yang menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti Isa bin Maryam, ya. mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, ya. menjadikan uh, apa namanya al uh, pujian yaitu alhamdulillah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlebih-lebihan. Fauqa manzilatihi di atas kedudukan Nabi Muhammad bahkan disejajarkan kepada hak Allah Azza wa Ini. Nah, yang lebih ekstrim lagi bukan hanya Nabi Muhammad, imam-imam muslimin, ya, wali-wali Allah yang sampai dipuji, nah, disanjung diberikan kedudukan, nah bahkan disetarakan dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini karena sifat hulu sehingga mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Rasulullah mengancam orang-orang yang hulu. Ya, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun tiga kali, halakal mutanatiun. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam masalah apa? yaitu al-hulu fil mada. Hulu berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Ya. Seseorang ya, apalagi seorang alim, orang yang soleh. Nah, mereka punya kemuliaan, tetapi tidak boleh sampai kita menyanjung berlebih-lebihan, mengkultuskan ya secara hulu sampai lewat batas sehingga apa? Mereka tersesat. Nah, sebagian ya orang-orang Syiah yang ekstrim, kan, Rofido, itu berlebih-lebihan dalam menyanjung imam-imam mereka bahkan sampai kotoran yang keluar dari imam sebagian imam mereka itu diambil, diperbutkan, diperebutkan. Karena berlebihan itu. Jadi kotoran yang keluar dari ya imam mereka sampai diambil. Kemudian apa dioles-oleskan di tubuhnya. Ini kan terlalu hulu yang berlebih-lebihan. Bahkan dalam acara-acara arba'in mereka atau acara ya, e, eh, suruhan mereka, yaitu dibanggakan yang seperti itu. Dibanggakan, Allah mustahil. Allah mustahil. Jadi akal mereka sudah tidak tahu. Ya, kalau kita setarakan dengan binatang lebih dari binatang. Ya, binatang aja nggak apa, nggak seperti itu. Nah, ini manusia wa indahul akal yang sudah punya akal tapi melakukan perbuatan yang jorok ya. Nah, yang sama sekali di luar nah nalar kebanyakan manusia. Allah musta Nah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ha, di sini disebutkan hadis yang kedua. Masih ini. Jadi karena banyaknya orang-orang yang hulu kepada Nabi Muhammad kemudian membuat Eh, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawassalu bijahi. Nah, bertawasullah kalian ya dengan kedudukanku. Nah, ini dengan kedudukan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tawassul dengan jah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam boleh apa enggak? Tawasul dengan kedudukan Rasulullah atas nama Rasul boleh apa enggak ya? Tawasul ya yang pernah kita bahas. Hmm? Tawasul ada yang syar'i, ada yang syirik. Nah, gimana? Mas Arif, boleh nggak tawasul dengan nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Hmm? Boleh? Tawasul. Ya? Mana ya kan pembahasan tawasul? Nah, ya, salawat. Salawat beda dengan tawasul. Nah. Mana fasilit? Tidak boleh ya. Nah, sebentar, anak dengan ada pembahasan yang kemarin tentang tawasul al-mamnu ya, yang Baik. Ah. Tawasul yang mamnu ya adalah salah satu contohnya. Yang pertama tawasul bil amwat. Tawasul kepada orang-orang yang mati, ya. Sudah antum tahu contoh-contohnya, ya. Menyebutkan nama-nama orang yang mati. Nah, khususan ila hadrati syekh ila fadilati syekh ternyata apa sudah mati ya dijadikan tawasul untuk doa dia sebelum dia berdoa menyebutkan nama-nama wali-wali yang sudah mati tawasul ya mengambil wasilah tawasul itu mencari wasilah perantara nah ini satu yang kedua At-tawasul bijahir rasul. Nah, tawasul dengan kedudukan rasul. Ya. Dengan mengatakan ya Rabb bijahi Muhammadin isfin asfini. Ya Rabb, wahai Rabbku dengan kedudukan Nabi Muhammad sembuhkanlah aku. Nah, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, fahuwa bid'atun. Nah, ini perkara bid'ah. Ya, perkara bid'ah. Lianna as-sahabata lam yaf'alu wa lianna Umar al yaf'aluh. tawassalu bil Abbas hayyan. Nah. Bidu'aihi wa lam yatawassalu bil Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Jadi para sahabat tidak pernah melakukan tawassul dengan kedudukan Nabi Muhammad. Nah, ini diantara contohnya. Baik. Adapun tawasul-tawasul yang masyru' yang disyariatkan seperti apa? Tawasul bil iman dengan keimanan, dengan tauhid, dengan asma wa sifat, nama-nama Allah ya Rahman ya Rahim, ya tawasul. Tawasul dengan sifat-sifat Allah, kemudian dengan amal soleh kita. Ya Allah, kalau e, amalan sodakohku kemarin untuk membangun masjid benar-benar ikhlas, mengharapkan ajar, mengharapkan pahala di sisimu. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah sembuhkanlah penyakit kedua orang tua. Nah, itu tawasul dengan amalan soleh. Boleh. Ya. Ketika Allah menerima amalan kita, kemudian kita jadikan tawasul dengan amalan soleh kita, maka nah, itu boleh. Baik, kemudian kita lanjutkan eh, hadis maudhu yang berikutnya, yang keempat. Man hajja walam yazuruni faqad jafani. Faqad jafani. Disebutkan di sini barang siapa yang berhaji dan tidak menziarahiku. Nah, ya, barang siapa yang melakukan haji dan tidak menziarahiku faqad jafani, maka sungguh dia dia telah berbuat kasar atau keras kepadaku ya nah qala nam al-imam al-hafid az-zahabi maudhu ya berkata al-imam al-hafid az-zahabi hadis ini maudhu palsu ya nah jadi barang siapa yang berhaji tidak itu maka dia telah berbuat keras terhadapku nah Allah musta'an ini hadis maudhu, ya. Hadis maudhu yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Qala al hafid al-Iraqi la aslalahu. Berbicara di masjid itu akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang. Sebagaimana kayu bakar apa api itu melahap kayu bakar. Jadi berbicara di masjid, jadi antum duduk-duduk di masjid seperti ini, itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Nah, sebagaimana api itu akan ya, melahap kayu bakar. Ya, kayu bakar dikasih api. Nah, habis. Nah, ini hadis palsu. Kata Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, la aslalahu. Ini enggak ada dasarnya. Ya, Berbicara di masjid boleh. Nah, yang nggak boleh kan ketika sholat berbicara, ya tertawa. Tapi ketika seorang berbincang-bincang di masjid, nah boleh, ya selama pembicaraan itu dalam perkara yang eh, yang pertama mubah, ya tidak ada eh, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, misalkan hibah, wah hibah jangankan di masjid, di luar masjid ada haram, lebih-lebih ketika dilakukan di masjid. Nah, nah ini berbicara ya berbicara ucapan manusia biasa. Nah, kemudian dikatakan akan memakan kebaikan-kebaikan seseorang. Ya. Padahal eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ya mengeluarkan ucapan seperti ini, bersabda seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, biasa yang seperti ini, Ikhwan, dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak suka, ya. Masjid itu apa? Dijadikan hanya tempat ngobrol. Terus e, seperti kemarin, ya, banyak anak-anak yang bermain-main di masjid. Akhirnya mereka membuat mengadang adakan hadis palsu untuk itu tadi menghindarkan hal-hal yang mereka tidak inginkan. Nah ini nggak boleh yang seperti ini. Ya, dosa besar. Nah Rasulullah mengancam. Ya. <clears throat> Mangkola Aliyah, ma'akul. Barang siapa yang berkata atas namaku ma'akulul. Nah, malam akul. Sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan. Fal terbawa maq'adahu minan nar. Maka ya eh, persilakan persiapkan baginya tempat duduknya di neraka. Hasan rawahu Ahmad. Kemudian Yang berikutnya yang keenam, ilmuhu <clears throat> ilmuhu bihali yakfi an suali. Qala Ibnu Taimiyah maudhu. Ya. Ilmunya tentang keadaanku keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakfi an suali. Ya cukup dengan dia bertanya kepadaku. Nah, Allah alam maksudnya apa? Yang jelas ini hadis yang seperti ini ya tidak ada. Nah asarnya ilmu hubi hali yakfi an suali. Ilmunya tentang keadaanku maka cukup dengan seorang itu bertanya kepadaku. Nah, jadi seorang dianggap mengerti tentang keadaannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan bertanya kepada Rasulullah. Ini hadis apa? Hadis palsu. Nah, jadi eh, seakan-akan apa? Eh, menginginkan menginginkan orang itu menginginkan orang itu banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara din atau yang lainnya. Padahal apa? Padahal ini adalah hadis do’if, ah, bukan hadis dhaif, hadis maudhu. Nah, la aslalahu. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau seorang imam, imam ahlu sunnah yang mumpuni dalam semua bidang ilmu din, ilmu tafsir, mumpuni ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu lughah, macam-macam, nahu, ya, ilmu hadis. Ternyata apa beliau mengatakan ini hadis maudhu, hadis palsu. Nah, ya. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengumpulkan sekian banyak hadis-hadis bahkan ribuan dikumpulkan silsilah al-hadis dhaifah. Kumpulan hadis-hadis dhaif dikumpulkan ya berjilid-jilid. Kemudian beliau me juga <clears throat> mengumpulkan hadis-hadis yang sahih berjilid-jilid. Ya, alhamdulillah kita hanya sekedar uh, apa menerima ya secara instan tinggal membaca. Jadi kalau kita mau melihat hadis ini sahih apa doif, habis ah, boleh langsung membuka kepada kitabnya Syalbani. Ya, silsilah hadis doifa atau silsilah hadis sahiha. Nah, nanti ketemu di situ dengan uh, ada rumus mencarinya. Oh ini, oh ternyata hadis ini palsu. Ya, Barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, hubbul watan minal iman. Maudhu kama qala al-Asfahani. Mencintai yaitu cinta tanah air termasuk dari iman. Cinta tanah air termasuk dari iman. Ini apa? Hadis maudhu. Nah, hadis palsu ya, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun e, secara maknawi ya seseorang yang mencintai negerinya karena negerinya itu negeri muslim, negeri Islam, ya, maka termasuk tanda keimanan seseorang. Ya. Tetapi kalau misalkan lafat yang seperti ini kalimat seperti ini kemudian disandarkan kepada Rasul dikatakan ini sabda Rasul ah ini yang tidak boleh ya kita mencintai negeri kita mencintai tanah air kita karena apa karena negeri kita mayoritas muslimin, syiar Islam ya nampak di seluruh penjuru tanah air. Nah, ibadah yang kita kerjakan di negeri kita, di tanah air kita, masya Allah, tenang, tidak ada gangguan. Ya, kita mau mendatangi masjid dimanapun, masya Allah, terbuka lebar masjid kaum muslimin. Nah, kita dalam menjalankan ibadah puasa, masya Allah dibimbing oleh waliul amr, pemerintah kita dalam menentukan satu syawal, satu ramadan. Nah, ya kita dibimbing oleh pemerintah, nah, dipandu oleh waliul amr, penguasa kita. Walhamdulillah, masihlah, hitamti solihat. Nah, sehingga uh, kita wajib untuk kita apa? mencintai tanah air kita. Ya, Nah, sekalipun ketika penguasa, pemimpin kita memerintahkan kita untuk berjihad ya, dalam kondisi genting negara kita diperangi oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, maka wajib ya, wajib wajib untuk kita ikut andil. Nah, berjihad bersama penguasa. Barakallahu fikum. Jadi, kalau misalkan di markas-markas militer ada tulisan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk bagian dari iman, ya antum sampaikan kepada nah, ya, ya. Nah, jadi itu bukan hadis pak. Nah, ya, jadi ada eh, kalau itu. Iya. Baik. Kemudian yang kedelapan. Hadis maudhu yang berikutnya. Alaikum bidinil ajaib. Maudhu la aslalahu. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Hadis ini maudhu. Tidak ada asalnya. Ya, wajib atas kalian untuk berpegang atau memegang agama nenek moyang kalian. Nah. Ya, nenek moyang kalian. Jadi apa? Kita diperintahkan untuk menjaga melestarikan apa? Agama nenek moyang. Ya. Kalau nenek moyang kita agamanya misalkan ya punya ritual-ritual yang sama sekali tidak pernah ada dalam Islam harus kita lestarikan kalau sesuai dengan hadis ini ya nah, misalkan setiap malam Jumat nanti bakar apa kemenyan, apa ya kan? Nanti dikeliling-kelilingkan di rumah. Nah, nanti ketika pagi-pagi buang sesajen nah, di jalan. nah, ah, ini enggak sama sekali ya, <laughs> tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baik man, <clears throat> Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan al Islam biwahi Allah menurunkan Islam ini dengan wahyu. Ya. Nah, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, ya, Allah ketika berfirman, malaikat yang mendengarkan kalamullah, ya, mereka itu gemetaran. Ya, malaikat yang mendengarkan kalamullah Subhanahu wa taala, nah, adrabatu bi ajnihatiha. Jadi sayap-sayap malaikat itu ya saling mengepakkan. Nah, gemetar mereka. Karena itu tadi kemuliaan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu berdasarkan wahyu minallah. Semuanya dari wahyu. Ya. Nah, yang disampaikan melalui Jibril ya, kemudian e, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya yang kesembilan man arrafa nafsahu faqad arafa rabbahu Barang siapa yang mengenali dirinya maka sungguh dia telah mengenal Robnya. Nah, jadi kalau antum paham kepada diri antum, ya, kenal diri antum, diri antum sendiri, diri kita sendiri, maka itu sudah bertanda kita itu mengenal rohnya. Tidak pernah belajar dia, nggak pernah belajar tentang makrifatullah. Nah, dia hanya memahami dirinya sendiri yang nggak akan mungkin dia tahu. Ya Allah punya asmaan wa sifat, ya, nama-nama dan sifat yang mulia yang sekian banyak nggak tahu dia. Masing-masing nama itu memiliki kandungan keagungan dan kemuliaan. Nggak tahu. Ya. Nah, Allah mempunyai arus. Arus Allah itu seperti apa? Dia kalau nggak belajar nggak tahu. Ya, Allah mempunyai kursi. Ya, kursi Allah itu seperti apa? Nah, nggak tahu dia kalau dia nggak belajar. Ya. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini seperti apa? Allah menciptakan matahari dan bulan. Nah, itu kan makrifatullah untuk kita nah, mengenal Allah dengan mengetahui apa? Ayatul kauniyah wa ayatul syariah. Ayat-ayat kauniyah itu alam semesta ini. Ya, kalau kita mengetahui oh, iya ini ciptaan Allah, gunung, lautan. Ya, kemudian ayat-ayat syariah yaitu Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, itu ayat syariah. berubah wahyu. Karena Hadis Rasulullah juga wahyu. Ya. Allah menyampaikan di dalam surat An-Najm, "Wa ma tiku 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan apa yang terucap dari Rasul, ya, itu la tiku 'anil hawa, bukan karena hawa nafsunya, Rasulullah tidak pernah berkata dari hawa nafsu in huwa illa wahyuha, melainkan semua yang ucapan Rasul itu wahyu. Ya. Cuma derajatnya beda. Nah, kalau Al-Qur'an wahyu minallah, kalamullah, ya. Kalau yang disampaikan Rasulullah adalah hadis, ya, yang itu bersumber dari wahyu. Nah, dan beda derajatnya tidak disamakan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, Barakallahu fikum. Baik, dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya uh, referensi kaum muslimin yang paling utama, yang paling pokok adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah la raiba fihi, tidak ada keraguan, la batila fihi, la kadhiba fihi. Tidak ada kedustaan, tidak ada apa? kebatilan di dalamnya. Al-Qur'an sahih Ya, semuanya benar, enggak ada ya. Kalau orang yang meragukan isi kandungan Al-Quran maka dia bisa kufur, bisa kafir dia. Nah, menentang salah satu ayat dalam Al-Quran maka dia bisa kafir. Nah, Barokallahu fikum. Kemudian maasirul muslimin rahimani wa disebutkan referensi yang kedua oleh para ulama adalah ahadis Nabi saw alaihi as-sahihah. Hadis Nabi yang sahih. Nah, jadi kalau seorang itu membuat hadis-hadis palsu disandarkan kepada Nabi, nah resikonya itu tadi. Dia akan mendapatkan ancaman annar. Nah, karena apa? Bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Sampai-sampai penjual terong bisa membuat hadis palsu. Iya, al-barzinjan lima ukilalahu. Seperti zam-zam lima ukilalahu. Kalau zam-zam memang ada hadisnya, zam-zam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang minumnya. Dia niat apa? Minum zam-zam, niat untuk menyembuhkan apa penyakitnya supaya dia diberi kesuksesan. Nah, tidak apa-apa semua yang dia inginkan. Nah, ini terong, makan terong. Iya. Nah, kemudian ya dipasukan seakan-akan mirip dengan nah hadis zam-zam. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini ya besar-besar. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian Nah, yang ke-10. Kuntu khunuzan atau khunzan mafian, Ya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Nah, ya, jadi harta benda yang semua nah, ini palsu juga. La aslalahu. Nah, tidak ada satupun ya penguat yang menunjukkan hadis ini memang ada dasarnya. Kemudian yang ke-11 Lamma qtarafa Adam al-khati'a qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin Lama ghafartu li lamma ghafarta li maudu. Ya, ketika Nabi Adam melakukan dosa, ya, terjatuh kepada kesalahan, kemudian ya berkata, "Ya Rabb, as'aluka bihaqi Muhammad." Wahai Rabb, aku memohon dengan hak Muhammad. Ya, ketika engkau mengampuniku. Nah, masya Allah. Jadi membuat hadis palsu bahwa Nabi Adam itu diampuni dengan mengatakan tadi, wahai Rob, aku memohon kepadamu dengan haknya Muhammad. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu tadi memohon kepada Allah dengan haknya Nabi Muhammad. Allah ya. Nah, jadi Nabi Adam itu diampuni oleh Allah dengan mengatakan seperti itu. Ini hadis palsu, maudhu. Ya. mau Maudhu. Nah, memang ketika Nasoro itu menyimpang dari Sirotul Mustaqim sampai-sampai disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ya. Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim ya ayat ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus Kemudian Allah melanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang kau murkai, yaitu Yahudi, wadzalin dan orang-orang yang sesat yaitu Nasoro. Ya, disebutkan dalam tafsir Mukathir, al-maghdub itu Yahudi. an nasoro dzalin orang yang sesat. Nah, Kenapa Nasoro disebut dolin? Ya, sesat karena itu tadi. Nah, mereka beramal tidak dasar ilmu. Ya, mereka beramal melakukan suatu ibadah tidak dasar ilmu, tidak ada dasar ilmu. Nah, adapun Yahudi mereka punya ilmu tetapi apa? Tidak beramal. Tahu ini hak ini, tapi nggak mau. Nah, ya, nggak mau beramal. Kalau Nasoro semangat untuk beramal, tapi nggak punya ilmu, sehingga ya itu tadi ibadahnya. Nah, antum lihat di gereja, semangat mereka melakukan ibadah-ibadah di gereja. Nah, ternyata mereka nggak punya ilmu tentang tentang ibadahnya itu. Baik. Kemudian disebutkan <clears throat> yang terakhir dari hadis maudhu ini An-nas kulluhum mauta illa al-alimuna wal alimuna kulluhum halaka illa al amiluna wal amiluna kulluhum والمخلصون illa al mukhlisuna wal mukhlisuna ala khatarin Manusia semuanya ini ya mayit ya mauta manusia ini semuanya itu seperti mayit seperti orang mati illal alimun kecuali orang yang alim di manusia semuanya ini yang nggak punya ilmu agama itu seperti mayit ya kecuali orang yang alim orang yang pintar agama nah wal alimun kulluhum halaka dan orang yang punya ilmu semuanya binasa illal amilun kecuali orang yang beramal dengan ilmunya bagus kan iya iya nah hanya sekedar punya ilmu binasa mereka kalau mereka nggak beramal nah wal amilun kulluhum gharaki dan orang yang beramal itu semua tenggelam Ya. Illal mukhlisun kecuali orang yang ikhlas. Masyaallah. Wal mukhlisun ala kotorin azim. Orang yang ikhlas itu dalam bahaya besar. Masyaallah. Nah, ini hadis maudhu. Nah. Hah? Iya. Ya. Sampai seperti itu mereka membuat hadis-hadis palsu. Ya. Nah. Dulu di zaman e, Imam Empat Madhab, oh banyak hadis-hadis palsu ini. Karena apa? Hmm, asobia, asobia mazhab, takasub kepada apa? Fanatik kepada madhab-madhab. Madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i, madhabnya Hambali, madhab Hanafi, Maliki. Nah, sehingga masing-masing e, pengikut madhab-madhab ini punya hadis-hadis palsu. Ya. Nah, kemudian datang setelah itu ya aimah salaf Kemudian imam-imam salaf, imam ahli sunnah wal jamaah menghapus fanatik madhab ini. Ya, sudah kembali kepada salaf, kembali kepada ulama ahli sunnah, bukan kepada madhab-madhab. Nah, karena dulu kalau memang diperbolehkan mazhab, ada empat mazhab khulafa Rasidin, ya. Nah, Abu Bakar ada mazhabnya, ya. Nah, hmm, apa Utsman, Utsmani, Bagri kemudian Umari, Ali. Nah, ada mazhab yang lebih pantas mazhab, menjadikan mazhab ya Mat Khalifah. Ya. Nah, ini. Nah, itu tadi karena apa? Asobia. Ternyata manusia itu punya sifat-sifat seperti itu. Ta'asub, fanatik, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini. Baik. fanatik <clears throat> yang diperbolehkan yaitu kepada apa? kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena wajib ya untuk ur rasul usul nabi rasul amrun wajib tidak boleh tawar menawar ya karena apa Allah memerintahkan dalam ayat Al-Qur'an ati Allah wa ur rasul taatilah Allah taatilah rasul dua-duanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah ini wajib tidak boleh ditawar-tawar. Rasulullah mengatakan ini yang kita ikuti. Allah memerintahkan ini juga kita harus jalani. Kita kerjakan. Allah melarang ini, Rasul melarang ini, kita tinggalkan. Nah, itu ketaatan yang mutlakoh, ya, yang tidak boleh ditawar menawar. Wah saya nggak bisa kalau mengamalkan sunnah Rasul yang ini. Kalau saya amalkan ya nanti saya dipecat. Ya itu resiko memang. Ya. Nah, Ya kalau nggak dipecat, eh, ya, nah, kalau dipecat ya mungkin ya resikonya di dunia. Ya, tapi kalau kita menentang sunnah Rasul, ya resikonya dunia akhirat. Nah, karena Rasul mengancam man rohibaan an sunnati ini minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, salah satu sunnahku dia bukan golonganku. Nah, barakallahu fikum dan akan diusir nanti di telaganya Rasul. Ya. Di haudnya Rasul. Baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uh, ini antara kumpulan ahadis al-maudu'ah yang kita banyak kalau kita uh, mendengar atau mungkin membaca di dalam kitab Fadailul A'mal. Nah, kitab-kitab kumpulan uh, Fadailul A'mal, amalan-amalan yang mempunyai keutamaan, itu banyak hadis-hadis palsu. -hadis jadi nggak boleh seorang itu menghasung orang untuk beramal soleh, kemudian dengan membuat hadis palsu. Misalkan amalan seorang berzikir di masjid, ya duduk di masjid lama, dibuat hadis palsu. Nggak boleh. Amalan untuk memperbanyak sodako sudah ada hadis-hadis yang sahih, nggak perlu dibuat hadis palsu. Nah, amalan berbakti kepada kedua orang tua, nah tidak boleh kemudian. Nah ini uh, karena hadis-hadis Rasul adalah perkara yang yang datangnya dari wahyu ya dan tidak boleh kemudian seorang menyandarkan salah satu kalimat ucapan pun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika itu tidak ada asalnya. Nah, barakallahu fikum naktafi lahunaifa. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjadi Nah, muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta mauta sampai kematian ajal menjemput kita karena tidaklah ada e, kemuliaan bagi seseorang di dunia kecuali dia meninggal di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam.